menerangkan tentang keutamaan niat. Di mana hadis-hadis tersebut telah kita bahas dan para ulama mensyarah hadis-hadis tersebut dan menyebutkan keutamaan niat di dalamnya. Jadi hendaknya dan ini saya wasiatkan bagi diri kita pribadi dan bagi kalian sekalian agar hendaknya kita meniatkan dalam hidup kita dalam segala apapun dan di saat ini hendaknya kita meniatkan hanya kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan tentang suatu metode pembelajaran yang mana ada suatu sistem atau metode pembelajaran yang dengan menukil dari kalam-kalam ulama dan ini biasanya lebih meringkat dan mempercepat waktu untuk mengumpulkan ilmu. Dan ada sistem metode pembelajaran yang sistemnya memahamkan kalimat demi kalimat. Ini dengan membaca syarahnya atau membaca matanya Dan ini terbantukan bagi ikhwah-ikhwah yang senang belajar pelajaran ilmu nahu, ilmu sorof, ini yang berkaitan dengan lugawiyah, makin akan terbantu di dalamnya dan di sini kita mencoba menggabungkan tetapi tidak mungkin kita akan membaca syarahnya keseluruhan. Tapi mungkin kita akan membaca sedikit dari syarah dan menukilkan kalam ulama tentang fawaid-fawaid tentang faedah-faedah yang mana kita bisa memahaminya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk terus-menerus istiqamah baik diri kita pribadi maupun antum-antum atau kalian sekalian Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik Di sini kita akan baca hadis yang ketiga. Dan ini masih dalam Pembahasan keutamaan niat. <clears throat> Wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi." Tidak ada hijrah setelah al-fath. Jadi kalau menemukan al-fath ini artinya pembukaan. Al-fath artinya al-fathu Artinya pembukaan. Yang dimaukan di sini al-fathu adalah fathu Makkah. Ketika pembukaan kota Makkah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada Cuma yang namanya jihad dan niat. Jadi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Namun yang ada padanya adalah al-jihad. Berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niat. Ini utama niat lagi. Wa idza tunfirtun famfiru. Ya, di sini apa syahidnya apa? Lakin jihadun wa niyatun. Jadi yang pokok pembicaraan kita apa tadi? Niat di sini ya. Ini pembahasannya tentang apa? Masih pembahasan keutamaan niat. Wa idza tumfirtum fanfiru. Jadi jika diminta kepada kalian berangkatlah untuk perang. Infiru artinya berangkat. Ya, bisa juga lari. Infir lari atau berangkat. Jika kalian diminta untuk berlari perang, berlari kemudian perang atau berangkat untuk berangkat. Kemudian pertempuran Fangfiru. Maka berangkatlah. Ya. Ini ida ida syartiyah. Jika disyaratkan, ya, jika kita mensyaratkan suatu pasti apa? Pasti ada jawabannya. Jawab syaratnya. Misalnya, jika api menyala ya maka terjadi ini dan ini ya jika air direbus maka terjadi ini dan ini dan seterusnya jadi yang namanya jika ini adalah syarat ya ida artinya syarat ida syartiyah La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza tunfirtum fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min makkah li'annaha sarat daral islam sebagian ada ya kalimat ini ya wa ma'nahu ada ya ada yang tidak disebutkan Wa maknahu dan maknanya la hijrata min Makkah. Artinya tidak ada hijrah dari kota Mekkah. Li'annaha sarat darul Islam. Karena sesungguhnya kota Mekah tadi sudah menjadi kota Islam. Tempat kaum muslimin betul. Dipahami ya? Mana hadisnya? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Walakin jihad wa niyah. Tetapi jihad dan niat. Di sini dikatakan oleh syarh syarih العلامة الإمام ابن عثيمين محمد بن صالح ابن العثيمين رحمهم الله في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح maka Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafa. Nafatnya meniadakan menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan al-hijrah hijrah ya hijrah hijrah juga ya setelah pembukaan kota Mekah ya setelah pembukaan kota Mekah faqala la hijrata di sini faqala di sini siapa yang dimaksudkan di sini adalah kalamnya kalam siapa faqala la hijrata Kalamnya Rasulullah ya, karena beliau menukilkan aja. Menukilkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hijrata wa hadan nafyu laisa ala umumihi. Nih difahami ya. Jadi yang dimaukan peniadaan di sini peniadaan yang tidak terjadi secara umumnya peniadaan jadi peniadaan di sini peniadaan yang sifatnya khusus. Ya. Kenapa? Setelah ini ada jawabannya. Yakni annal hijrata lam tubtil bil fathi. Maksudnya bahwasanya hijrah di sini ya tidaklah menghapuskan setelah pembukaan kota Mekah. Ya. Jadi hijrah tadi tidak dihapuskan sama sekali. Maksudnya yang dimaukan di sini cuma hijrah dari kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam. syarat orang hijrah ya syarat orang hijrah ulama menyebutkan sebagaimana Syekh bin Bad menyebutkan wajib bagi seseorang yang tinggal di kota-kota atau di negara di negara negara kafir yang mana di negara tadi dia tidak bisa mendirikan agamanya, tidak bisa menampakkan agamanya. Mau azan dilarang, mau pakai peci dilarang, mau pakai jilbab dilarang. Menyembah Allah dilarang. Maka ketika terjadi hal ini, Kata Syekh bin Bas, maka wajib wajib bagi orang tadi untuk hijrah baik itu ke tempatnya ke kota-kota ke negara-negara yang di sana adalah negara kaum muslimin yang di sana dapat dilaksanakan dapat didirikan agama dengan tenang dengan tentram, maka wajib baginya. Ya. Wajib baginya. Jadi yang namanya hijrah tadi kata ulama dia hijrah min bila di kufur ila biladil Islam atau min di syirk ila biladil Islam atau min biladil fusuq ila biladil Islam. Dia hijrah dari negara yang kafir, negara yang penuh dengan kesyirikan, negara yang penuh dengan kefasikan. Kalau dia mampu, maka dia wajib baginya untuk berhijrah ke negeri tadi. Nah, yang dimaukan hadis ini sebelum pembukaan kota Mekah, ya, sebelum terjadinya pembukaan kota Mekah kota Mekah ini dikuasai oleh kaum musyrikin ya jadi para sahabat banyak yang dilukai banyak yang disiksa bahkan terbunuh ketika mau menegakkan agama Islam di kota Mekah pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhijrah. Namun setelah pembukaan kota Mekah ya Kota Mekah tadinya asalnya kota syirik berubah sekarang menjadi kota Islam Maka bersabdalah Nabi la hijrata ba'dal fathi. Ya. <clears throat> Kita bacakan fa innahu la tang la tanqati'u al hijrah ya hatta tanqati'a at-taubah bahwasanya tidaklah Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah terputus hijrah. Ya, sampai terputus pintu taubat. Ya, wala tanqati'u taubatu hatta takhruju syamsu min maghribiha atau hatta takhruju syamsu min maghribiha Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, kata Nabi, tidaklah terputus yang namanya hijrah sampai terputus atau tertutup ya artinya memutus tapi bisa juga di sini diartikan menutup sampai terputus atau tertutup yang namanya pintu tobat jadi pintu taubat ya, ini bisa juga nanti pada satu hari nanti tertutup pintu taubat sama sekali. Sekarang masih terbuka. Terbuka lebar. Gimana cara mengetahui pintu taubat tertutup? Ini wala tangqatiu taubah dan tidaklah terputus pintu taubat tadi, tertutup pintu taubat tadi hatta takhruja syamsu min maghribiha sampai matahari terbit di sebelah baratnya ya kalau seseorang yang pada saat itu dia bermaksiat dia dalam keadaan kafir dia dalam keadaan musyrik dia dalam keadaan fasik ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada lagi pintu taubat baginya. Sekarang matahari masih terbit di sebelah timur, alhamdulillah. Masih terbuka pintu taubat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba rajulin ya bahwasanya baiknya seseorang itu tatkala didapati dalam kitab catatan amalnya istighfaran katsira ya bahwasanya menandakan kebaikan seorang muslim tadi ketika dibuka catatan amalannya dia didapati atau dia mendapatkan tertulis dalam catatan amalannya istighfaron kasiro ucapan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dan ulama dari dahulu disebutkan kisah-kisahnya dan kita sudah pernah mendengarnya di siang hari ulama bagaikan singa ya bagaikan singa karena apa dahulu tidak seaman negeri kita ya karena bangsa-bangsa yang lain bangsa Tartar bangsa Mongol ini tidak rela negara Islam ini maju jadi mereka berperang dengan kaum-kaum kafir di siang hari. Di malam hari mereka menangis terseduh-seduh bagaikan seorang rahib yang tidak mampu sama sekali. Siang bagaikan singa, malam bagaikan Seorang kaya yang tidak mampu sama sekali. Yang kerjanya coba bisa menangis. Dan menangis meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi ibrah bagi kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-muwaffaq man waffaqahu Allah Orang yang mendapatkan taufik ini, orang yang mencocoki taufik adalah man waffaqahullah. Adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taufik mencocoki kebenaran dalam kehidupan keseharian kita. Wala tangkotil hijratu hatta tangqatiyat taubatu wala tangkotil taubatu hatta takhrujah syam hatta takhruja syamsu min maghribiha. Seakan-akan hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya ya. Yang pertama adalah hijrata, tidak ada hijrah. Yang kedua, tidak akan terputus, tidak akan tertutup hijrah kecuali pintu taubat tadi tertutup seakan-akan bertentangan. Ya, maka disebutkan di sini ya kita ringkas lakin al murad bin nafi huna nafyul hijrah min makkah kama qala al muallif li anna makkah ba'dal fathi sarat biladil islam Akan tetapi yang dimaukan dengan hadis di atas adalah hijrah ba'dal fatih. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Ini maksudnya peniadaan di sini ini adalah peniadaan dari kota Mekah saja. Ya. Peniadaannya jadi cuma di kota Mekah saja. Kenapa? li'anna makkata ba'dal fathi karena sesungguhnya kota Mekah setelah terjadinya pembukaan tadi ya pembukaan kota Mekah dibebaskannya kota Mekah dari kaum musyrikin dan dikuasai oleh pemerintahan Islamiyah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menjadilah kota Mekah tadi sudah menjadi kota Islam Ya. Ini jadi tidak ada bertentangannya. Ya. Kalau ya ulama, <coughs> kalau seseorang melihat dalam Al-Qur'an ada pertentangan antara Al-Qur'an dan Al-Qur'an ataupun ada pertentangan Al-Qur'an dengan Al-Hadis ataupun ada pertentangan antara hadis dengan hadis seperti ini ya tak ulama maka dicari jawabannya dengan menukilkan kalam ulama ya ini contohnya apa Imam Nawawi menyebutkan wa ma'nahu la hijrata min Makkah maknanya tidak ada hijrah sini cuma dari kota Mekah saja Ya, kenapa? Karena sudah menjadi negeri Islam. Jadi kenapa buat buat apa orang-orang Mekah hijrah lagi padahal di situ sudah bisa menegakkan agamanya. Tidak ada alasan lagi untuk berhijrah ke kota-kota lain. Padahal di situ Ka'bah. Padahal di situ keutamaan. Ya. Oleh karenanya di sini tidak ada hijrah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dari kota Mekah karena apa? Karena kota Mekah sudah menjadi sudah menjadi kota Islam. Nah, barang siapa yang mempermasalahkan tadi bertentangan, pokoknya bertentangan. Ini tidak ini meniadakan, yang ini menyatakan ada pokok bertentangan. Maka ketahuilah akalnya sudah terbalik. Tak ulama akal dia yang sudah terbalik. Ya. Maka berprasangkalah kepada akal-akal kita. Oh, rupanya akal kita yang terbalik. Kenapa? Karena semua ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, hadis, ini semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulutnya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Difahami ya? Difahami nih? Jadi tidak pernah sama sekali pertentangan baik Al-Quran dengan hadis maupun Al-Quran dengan Al-Quran maupun sesama hadis. Tidak mungkin ada pertentangan. Ya. Kalau pertentangan, ya, ya kata ulama tidak akalnya terbalik. Atau mungkin hadisnya yang satu sahih, yang satu hadisnya doif. Kalau hadis, kalau Al-Quran ada ndak Al-Quran sahih dan Al-Quran doif. Ada enggak? Al-Quran yang sahih dan Al-Quran yang daif. Jadi ya ijma, ijma kaum muslimin ijma bahwasanya Al-Quran inilah kitab yang paling sahih. Ya, kalau ijma berarti apa? Sepakat kaum muslimin. Ya, la yajtami ummati ala dolal. Tidak akan mungkin umatku ini bersatu, berijma, bersepakat dalam kesesatan. Kecuali siapa? Segerombolan yang mengaku dia Isna syariah Maksudnya Al-Quran ini adalah Al-Quran yang dipalsukan oleh Nabi Na'udzubillah min hadzal qaul. Atau juga ucapan yang lain bahwasanya Al-Qur'an ada ini cuma sepertiga saja. Na'udzubillah min hadzal qaul. Kita berlindung dari ucapan ini. Karena ini tidak benar. Karena ijma' ulama, ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat dan para sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ini, diteliti Al-Qur'an ini dikumpulkan dalam Mustaf Utsmani dalam satu kalimat bahwasanya inilah kitab yang paling sahih. Baru setelahnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Al Imam Muslim. Ya, dipahami ya, dipahami bahwasanya Al Quran ini tidak ada yang daif, ya, tidak ada yang daif. Al-Quran karena ijma' kaum muslimin. Dan juga banyak dalil lain yang kita tidak sebutkan. Cepat sekali waktunya ya. Azan dulu atau gimana? Belum azan ya? Tapi itu. Ya? Ya, kita sambung wakanat ya itu Walan ta'udu ba'da dzalika bilad ya kufrun. Dan tidak akan mungkin ya Mekah tadi setelah ada pembukaan kota Mekah ini menjadi negeri-negeri yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan sebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Dajjal pun Dajjal di hari kiamat nanti di akhir zaman nanti maksudnya sebelum hari kiamat nanti datang Dajjal ya tidak dapat memasuki kota Mekah subhanallah keutamaan kota Mekah <clears throat> Walidhalika nafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an takuna hijratun ba'dal fathi oleh karenanya Nabi di sini meniadakan ya menafikan yang namanya hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Azan kira-kira jam berapa? Azan ya. Udah ya. Betul. sambung sambil menunggu jamaah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza tumfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Jadi tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walakin jihadun wa niyatun ay al-amru ba'da hadza jihad. Ya. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin maksudnya di sini perkara setelah ini maksudnya apa? Setelah hijrah tadi tidak ada lagi ya ditiadakan dari kota Mekah karena sudah menjadi negara Islam maka yang ada cuma jihad. Ya. Jadi keluar dari kota Mekah tujuannya apa tadi? Untuk berjihad. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan keluar dari kota Mekah tadi apa? Untuk hijrah, tidak ada lagi sudah. Karena sudah negara Islam. Dan tetapi jika dia mau keluar, maka keluarlah untuk berjihad. Ya. Nanti mungkin kita akan membahas keutamaan jihad. Ya. Keutamaan jihad fi sabilillah. Ai yakhruju ahlu Makkah ahlu Makkah min Makkah ila jihad. Ya, ini keluarnya penduduk kota Mekah dari Mekah untuk berjihad. Waniyatun ainiyah as-salihah lil jihad fi sabilillah. Dan di sini sebutkan setelah jihad niat dan niat di sini untuk mengaitkan ke jihad tadi. Artinya apa? Niat yang saleh. niat yang tulus lil jihad fi sabilillah niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah. Wadzalika bi an yanwiyal al-insanu bi jihadihi an takuna kalimatullahi al-ulya. Dan yang demikian agar seorang manusia tadi hendaknya dia meniatkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa idza tumfirtum famfiru. jadi ini mau kan wajah tumfirtum di sini yakni ida istanfarakum waliyu amrikum lil jihad fi sabilillah famfiru wujuban. Jadi jika meminta kepada kita, meminta kepada kalian presiden kita, raja kita, pemimpin kita yang sah untuk berjihad. Karena apa? Karena negara kita misalnya diserang karena negara kita kalau tidak berjihad akan dikuasai negara lain. Maka hendaknya dia berangkat dalam keadaan berangkat tadi adalah wujud dan wujud di sini kata ulama inilah fardu ain wajib ain Ya bukan wajib kipayah, wajib ain. Kenapa? Karena kita sudah diseru oleh pemimpin kita yang sah untuk membela kalimat Allah Subhanahu wa taala ulya. Ya. Jadi diniatkan ketika kita disuruh pemimpin kita ini diniatkan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya Kenapa? Karena kalau kita cuma meniatkan untuk membela tanah air, ya, kata Syekh Utsaimin, layan pak, Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wala yuqal syahid. Dan tidak pula dia disebut Orang yang kalau mati meninggal dengan mati syahid tidak disebut dia. Kenapa? Niatnya sudah salah tadi. Maka di sini jelaskan niat untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia. Kenapa? Karena kalau negara kita hancur, otomatis sholat kita tidak bisa. Kenapa? Rusuh. Ya. Negara rusuh. Kita mau sholat, ada yang sniper misalnya. Kita mau sholat, di sana sudah siap dengan senjata. Tapi kalau negara kita, kita kuasa, kita bela, kita tenang seperti adanya tadi ya. Tenang, tentram, damai, kita sholat bisa, kita menegakkan puasa bisa, dan seterusnya bisa. Ya, kita keluar rumah juga tidak khawatir terjadi ini dan itu. Ini akibatnya. Dan di sini kita akan meringkas ya karena waktu kita bahwasanya disebutkan oleh Syekh Al Utsaimin rahimahullah ada empat keadaan seorang diwajibkan baginya wajib ain ya wajib ain ya wajib ain itu yang wajib untuk diri diri pribadi ya bahwasanya wajib dia dalam empat keadaan ini dia berjihad. Yang pertama, yang tadi, ketika waliul amr menyerukan bahwasanya berjihad. Ini yang pertama. Yang kedua, idza hatara baladahu al-adu. Ya. Ini dipaling ya. Al-adu fa'ilnya dipaling ke belakang idza hasara baladu al adu jika para musuh ya para musuh kaum muslimin para musuh negara telah mengepungnya ini namanya jihad difa ya ini namanya jihad difa jihad untuk membela membela diri maka wajib baginya untuk berjihad. Ini yang kedua. Ya, wajib bagi masing-masing kita untuk berjihad. Ini yang kedua. Yang ketiga, ida hadrat saf. Jika dia telah hadir di dalam barisan. Wal taqa as-saffan, saful kuffar saful muslimin. Dan bertemu tadi dua pasukan sudah. Ya. Jika bertemu dua pasukan tadi, dan dia masuk dalam barisan kaum muslimin, maka wajib baginya meneruskan. Tidak boleh dia berpaling. Ya, ini yang ketiga. Ya, dipahami ya. Yang keempat dan yang terakhir, tiga ilal insan bi ayyakun astilah la ya'rifu illa fardun min al-afrad. Ya, idza hija ila insan. Jika dibutuhkan pada manusia-manusia, ya. Bahwasanya dalam memakai senjata, ya, atau keadaan senjata tadi, keberadaan senjata tadi, biayyakuna silahun, biayyakuna asilahu, senjata-senjata tadi ya tidak ada yang mampu layak ya'rifuhu tidak ada yang mampu mengoperasikannya tidak ada yang mengetahui cara mengoperasikannya kecuali beberapa orang atau segelintir orang tadi ya misalnya si fulan ya dia memang sudah pernah belajar ya untuk mengaktifkan senjata ini aka atau yang lainnya ya adapun yang lainnya tidak pernah mengenal yang tahunya pisau dapur ya ataupun samurai maka wajib bagi yang bisa mengoperasikan tadi senjata tadi maka wajib dia ikut berperang ya dikarenakan kalau dia tidak ikut berperang maka senjata tadi tidak ada yang bisa menggunakannya dan otomatis ya otomatis pasukan kaum muslimin otomatis mengalami kekurangan dalam hal pasukan dan keahlian dalam pasukan tadi dan membahayakan kaum muslimin dalam strategi perang. Jadi ini empat keadaan yang seseorang wajib padanya berperang tadi. Ya. Dan perlu diketahui di sini, wa ikhwah dan tanbihat di sini bahwasanya Syekh Al Utsaimin menyebutkan bahwasanya tidak ada kalimat ya di sini yang menyebutkan bahwasanya bolehnya kita membebaskan negara kita berpisah dengan negara kita. Kenapa? Karena di sini ulama menyebutkan ad ya membela negara ini memiliki keutamaan. Seperti yang kita sebutkan contohnya tadi. Ya, kalau negara kita selamat, kita bisa bebas puasa, bebas melaksanakan aktivitas kita, sholat, tidak terganggu. Tapi kalau negara kita hancur, terjadi pemberontakan, yang ini disalahkan, salah pemahaman oleh orang-orang yang memang tidak belajar agama, ya dia bilang jihad jihad kepada pemerintah ini salah ya ya kenapa kalau dia memberontak kepada pemimpin yang zalim maka akibatnya lebih parah lagi ya akibatnya lebih parah lagi kenapa yang pertama terjadinya peperangan perpecahan yang kedua tidak adanya lagi rasa tentram, rasa damai. Semuanya kalut, sedih, khawatir, rusuh dan seterusnya. Dan banyak lagi bencana-bencana yang disebutkan oleh ulama. Maka di sini Syekh al menyebutkan tidak ada bagi kita, bagi kaum muslimin untuk menyerukan jihad-jihad terhadap pemerintahnya. Tapi apa yang menyerukan jihad kebalikannya terjadi Wali waliul amarnya tadi yang menyerukan jihad. Bukan kita menyerukan jihad kepada waliul amr. Kebalik ya. Kebalik ilmunya ini. Ya, di sini dipahami. Ya. Makanya di sini juga merupakan ketaatan kita kepada waliul amr hendaknya kita mematuhi waliul amr dalam permasalahan jihad tadi. Dalam permasalahan jihad dan ini ya jangan disalahartikan ya. Jihad jihad. Ya memang ada mutaman jihad bahkan ulama menyebutkan bahwasanya wajib bagi seorang untuk meniatkan dalam dirinya berjihad. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak meniatkan jihad dalam hidupnya, maka dia mati dalam mati jahiliyah. Ya, mati dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya mati dalam keadaan jahiliyah di sini apa? Dia takkan akan ini belum mengenal Islam. Ya, seperti orang jahil. Orang jahilnya jahiliyah. Tapi yang dimaukan dengan jihad di sini ada syarat-syaratnya. Tadi syaratnya tadi salah satunya lah ketika waliul amr yang menyerukannya bukan kita yang menyerukan jihad kepada waliul amr ya jangan dibalik ini jangan dibalik kaidah ulama ini jangan dibalik ijma'nya ulama ini ijma'nya ulama jihad itu di tangan waliul amr waliul amr bisa jadi dua bisa yang pertama umara bisa bermakna ulama karena semuanya waliul amr ya bisa jadi umaranya, pemimpinnya, dan juga para ulamanya. Dipahami ya? Jadi ada empat tadi. Yang pertama, ketika walil amr memerintahkan, maka wajib bagi jihad. Yang kedua, ketika dikepung negaranya, maka wajib baginya berjihad. Yang ketiga, ketika dia hadir di barisan kaum muslimin dan bertemu sudah barisan musuh, wajib baginya ikut berjihad. Yang keempat, jika dia mengetahui, jika dia memiliki keahlian, dalam mengoperasikan tadi, maka wajib bagi dirinya tadi, dirinya sendiri tadi untuk ikut berjihad dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, difahami ya, mudah-mudahan.